atau bukan, berarti Anda belum mengerti tentang dakwah salafiyah, tentang manhaj, tentang akidah. Karena Anda belum mengerti adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kalau jawabannya dan ini adalah jawaban yang benar, naam, perkara pendirian sekolah-sekolah formal itu adalah perkara besar yang mesti ada bimbingan fatwa ulama sebelum Anda dan kawan-kawan Anda berbuat. Sebelum melangkah jauh ke depan. Sehingga menimbulkan problem di tengah salafiyin. Mestinya Anda paparkan dulu kepada para ulama secara lengkap, rinci, jujur. Kemudian tunggulah jawabannya dan jalankan. Tetapi anda telah melakukan dosa terhadap ilmu dan ulama. Dosa terhadap manhaj kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap, berfatwa ataupun beramal, berbuat termasuk dalam urusan dakwah dan pendidikan. Kalau tidak, maka kita telah jatuh kepada yang tadi disebutkan dosa terhadap ilmu dan ulama. Dan tidak amanat di dalam membina salafiyin. Di antara ini tentunya salah satu contoh tala'ub Qurnain sebagai, juga sekaligus salah satu rangkaian contoh dan bukti kalau ada yang bertanya karena sudah sampai ke pendengaran saya atau ke berita kepada saya bahwa ada yang menanyakan apa bukti-bukti bahwa Dzulqarnain itu la'ab atau berjalan di atas cara metode Alil Halabi dalam melancarkan makarnya. Nah, ini semua dari tadi sebagai contoh-contoh sehingga Syekh Rabi berfatwa atau berbicara itu Bukan di atas kejahilan, di atas ilmu. Nah, Barakallahu fikum. Dalam sebuah musyawarah atau rapat di Jogja. Di rumah salah satu ikhwan di dekat Ma'had al Ansor pada tahun 2009. Sekarang 2013 sudah mau berakhir. Nah, sudah empat tahun yang lalu lebih. Antum belum dengarkan ini? Karena sekali lagi asatidah nggak ingin menyibukkan antum dengan yang seperti ini. Tapi sekarang saatnya. Majlis itu diadakan sebagai perwujudan nasihat Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari tentang masalah pendidikan formal atau pendidikan di Indonesia ini agar berkumpul kedua belah pihak menyusun pertanyaan bersama. Agar nggak ada nanti, wah pertanyaannya kurang lengkap, penggambarannya tidak sesuai dengan realitanya. Maka Syekh Abdullah Bukhari menyarankan kumpul. Ternyata tidak terwujud, tidak terwujud sampai tahun berikutnya. Maka saya mencoba dengan beberapa asatidah untuk mengumpulkan kedua belah pihak. ustadz ustad yang ke SDIP Al-Madinah ya, dari yang berafiliasi kepada Dzulkarnain. Nah, hadir di antara mereka termasuk Dul Dzulkarnain sendiri, Muhammad Naim, Jauhari, nah, Luqman Jamal, Mustamin dan beberapa yang saya belum ingat. Dari kalangan asatidah juga hadir di sana Alustad Muhammad Sarbini, Alustad ustaz Askari, Al-Ustaz uh, eh, Ayib Syafruddin, Ustaz Fauzan, Ustaz Idral Harith, dan berdoa yang lainnya. Maka mari saya bilang silahkan kita sekarang berbicara. Majelis itu seingat saya dimulai jam 9 pagi berakhir menjelang asar. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Terjadilah di situ diskusi. Topik daripada majelis itu adalah menyusun soal atau pertanyaan bersama tentang pendidikan, sistem pendidikan yang akan dijalankan di Indonesia. Yang jadi problem apa? Pendidikan formal model yang dilakukan oleh Al-Madinah Grenjeng Solo. Nah, atau Boyolali. Nggak tahu kabupaten mana. Nah. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Di saat kita sedang berdiskusi tentang pendidikan formal ini, kornen mengatakan, perhatikan baik-baik, tala'ub, la'ab, Kalau masalah ini sebenarnya sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Yang kesimpulannya boleh. Masya Allah. Saya bilang pada waktu itu kebetulan jadi moderator terpaksa. Terpaksa jadi moderator. Nah, Alhamdulillah. Kalau sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan, cukup ya Ustaz. Ayuhal asadidah, cukup. Kalau sudah ada fatwa, Betul kan? Oh sudah ada fatwa. Selesai. kemudian saya bertanya, jazakallah khair ya Ustaz Dzulqarnain. E, eh, kalau seandainya ada rekamannya bisa kita sebarkan rekamannya. Oh ya itu, saya waktu itu sambil nyetir, nyopiri Syekh Salil Fauzan. Jadi nggak sempat ngerekam. Oh gitu. Kalau gitu setidaknya eh, kira-kira uh, pertanyaannya apa? Karena kalau menghadapi syubuhat itu harus dirinci. Jangan ditelan gitu. Oh sudah ada fatwa. Sudah ada fatwa dari Syekh Shalal Fauzan. Apa fatwanya? Gimana pertanyaannya? Begitu. Biasanya ahlu syubuhat itu akan kewalahan dan terdesak kalau dirinci. Tapi kalau dibiarkan umum-umum begitu, mereka bisa berjalan ke sana kemari. Nah, kalau global-global. Tapi kalau sudah dirinci, nah di sini mereka merasa kedesak. Saya bilang, e, apa pertanyaannya? Barakallahu fiik. E, apa tentang ini apa karena di situ ada beberapa pihak yang juga rupanya menyusun pertanyaan atau mengirim pertanyaan jadi nggak bisa dusta sudah dia bilang eh, tentang hukum ikut ujian nasional. Barakallahu fiik. Pertanyaan itu sifatnya lebih khusus dari permasalahan atau topik yang sedang kita bicarakan. Bisa difahami? Hukum ikut ujian nasional itu nggak mengharuskan mendirikan sekolah formal. Ya. Topik kita apa? Hukum mendirikan sekolah formal dengan sistem seperti itu. Jadi permasalahan kita lebih luas. Pertanyaan dan jawaban jika benar. Wallahu alam. Karena rekaman tidak ada. Ya, yang menukil kami asatidah meyakininya adalah kazab. Jadi fis asanad maudhu'. Tahu maudhu'? Palsu. Nah, Masa Ustaz Kadzab bagi yang ingin reuni dan murojaah ya, silakan dengarkan kembali kaset Al Ustaz Askari yang berjudul Silsilat Al Kadzabin. Ya, silsilah ya, sejarah para pendusta Al Kadzabin disebutkan di sana perawi-perawi pendusta terus sampai zaman ini adalah Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi dan kita bersaksi itu dan nanti kita akan bacakan salah satu pernyataan Syekh Hani bin Braik hafizahullah taala. Ya subhanallah. Saya jawab ya akhi, itu pertanyaan yang diajukan dan jawabannya dalam tanda kutip permasalahan yang sifatnya lebih khusus. Sementara topik diskusi kita sekarang lebih luas dari itu. Karena sering pakai kaidah kan kalau dia ngomong. Kaidah. Dalam kaidah ini, maka kita kan kaidah mengatakan ya, istidlal dengan dalil yang sifatnya lebih khusus untuk permasalahan yang lebih umum itu la yajuz, tidak boleh dalam torikotul istidlal. Ya, ini masalah lebih khusus ya akhi. Gak boleh kalau orang ilmiah tahu, gak boleh. Dalil sifatnya khusus, digunakan untuk perkara yang umum. Ini menunjukkan dia tidak bisa beristimbal, Tidak bisa meletakkan fatwa. Ya. Banyak orang bertanya kepada ulama, tapi satu tidak bisa memberikan gambaran yang tepat, atau yang kedua tidak bisa meletakkan fatwa ini untuk masalah apa. Ini problem. Nah, barakallahu fiqum. Ini ya ikhwan contoh talaubnya Dzulqarnain. Coba kalau seandainya kita waktu itu tidak merinci. Ketika dikatakan ini sudah ada fatwa dari Syekh Solel Fauzan, saya bertanya dan beliau menjawab boleh. Kemudian diam, selesailah rapat. Kesimpulannya pendidikan formal dengan sistem yang ada sudah ada fatwanya dari Syekh Solel Fauzan. Apa yang akan terjadi dalam pendidikan putra-putri Salafiyin di Indonesia ini? Hati-hati tala'u bi akhwan mirip dengan cara-caranya Abu Hasan dan Al-Halabi. Mari kita ikuti rangkaian berikutnya. Ketika daurah Syekh Uthman Salimi Hafizahullah kemudian disusul datang berikutnya Syekh Abdullah Mar'i Hafizahullah Ta'ala yang tidak sedikit dari asatidah yang enggan untuk datang pada waktu itu Naam. Dalam jalsah majlis di bandara, di hotel bandara, menjelang kepulangan kedua syekh tersebut. Mari kita lihat sekarang bagaimana mereka tidak hanya Dulkornen tidak hanya mempermainkan salafiyin, bahkan mempermainkan masyayikh. Nah, dalam jalsah tersebut dia mengatakan Ya Sheikh, ada beberapa ikhwan, yakni para ustadz, beberapa ustadz, punya kebiasaan mengadakan daurah selama dua hari atau tiga hari berbicara tahzir tentang ihya at Daurah dua hari atau tiga hari lengkap itu berbicara tentang Ihya turat saja atau tentang Sururiyah. Di sebuah kota atau daerah sampai ke Indonesia bagian timur. Di daerah yang mereka nggak mengenal apa itu Ihya turat. Subhanallah. Mari kita ikutin sekarang. Baik-baik. Tadi apa namanya? Matan ya. Kalau matan tuh biasanya dihafal ya. Nah, ini matan. Sekarang syarah. Ada sebagian ikhwan mengadakan daurah dua hari, tiga hari berbicara tahdir terhadap ihya turas ya syekh atau mentahdir sururiyah sampai ke daerah yang di sana mereka ke Indonesia bagian timur yang tidak mengenal atau tidak mengetahui tentang ihya turas. Subhanallah syekh manusia. Manusia seperti kita. Ya. Jangankan kita atau syekh atau ulama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama ana bashar, wa innakum latakhtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dakum alhana bihujajihi, wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'dhin faqadaitu lahu bihaqqi أَخِيهِ faman qata'tu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya aku ini manusia biasa kata Nabi Kalian mengadukan perselisihan-perselisihan kalian kepadaku. Bisa saja sebagian pihak lebih pandai berbicara. Ya dibandingkan pihak yang kedua. Sehingga akhirnya aku memutuskan bahwa kebenaran untuk dia. Hak ini adalah untuk dia. Yang berhak tentang permasalahan ini adalah dia. Padahal itu adalah hak saudaranya. Kata Nabi. Maka sesungguhnya, maka janganlah kalian ambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu bisa nggak tahu ya, gara-gara ya, itu tadi permainan kata ya. tidak tahu realita yang sebenarnya nabi rasul yang menerima wahyu apalagi kita atau bahkan sekalipun ulama manusia biasa setelah mendengar ucapan Dul Dulkornain ini Syekh menjawab tentunya yang ingin saya tekankan pertama syarah terhadap ucapan Dulkornain al-La'ab Pertama, siapa itu Ustadz yang mengadakan daurah dua hari, tiga hari berbicara tentang Ihya Ini pertanyaannya dulu. Mungkin ikhwan yang hadir bisa membantu saya. Dua hari, tiga hari, bicara khusus tahzir tentang Ihya atau Sururia. Bisa ada yang menyebutkan Ustadz siapa? Nah, kalau nggak bisa sekarang tolong via SMS. Ya. Nggak usah disebutkan namanya nggak apa-apa. Nah. Tolong sebutkan dua hari, tiga hari sang ustadz khusus berbicara tahdir tentang ihya turos, Bukan berbicara tentang misalkan atida atau manhaj atau bahaya fitnah secara umum. Kemudian di tengah itu contoh-contoh fitnah dan bid'ah di masa ini misalkan ihya turab. Atau di sesi tanya jawab sampai menyinggung tentang permasalahan ihya turab. Tapi Dulkonen mengatakan kepada Syekh Uthman dan Syekh Abdullah, dua hari ya Syekh, tiga hari berbicara tahdir ihya turab dan sururiyah. Pertama saya katakan tolong sebutkan kalau anda tidak bisa menyebutkan Ketahuilah ini adalah salah satu bukti, bukti pelengkap bahwa Anda adalah kadzabun la'ab. Pendusta dan suka mempermainkan ikhwah bahkan masyayikh. Ya. Mari kita lihat. Saya mencoba tanya kepada ustadz-ustadz. Sebelumnya saya sendiri. Di mana ya? Daurah mana saya berbicara tentang Ihya Turah dua hari, tiga hari. Sehari aja Khusus sehari itu berarti kan mulai pagi, katakan jam 9, setengah 10 sampai sore. Hitungan sehari dalam huruf muhadoro kita. Nah, bukan 24 jam. Nah, ya. baru lebih Saya ingat-ingat di Timika saya nggak pernah bicara tentang ini. Dan itu dibagi-bagi waktunya kok di beberapa masjid dan kemudian topiknya tidak tentang Ihya turut Di Merauke juga tidak demikian. Di mana yang bisa bagian timur? Di Ambon juga tidak. Di Kendari tidak. Di Sumbawa tidak. Di mana pikir saya? Waduh, saya perluas saja tak pikir. Jangan Indonesia Timur saja, tengah dan barat. Sampai ke Aceh saya bicara. Khusus dua hari, tiga hari, nggak pernah saya mengatakan dua hari, tiga hari, bicara khusus tentang Ihya Turot. Sekali lagi saya ulangi, dua hari, tiga hari. Kalau yang dimaksud itu misalkan daurah Tangerang, Tahun berapa itu? 2000 2011. Nah, yang kemudian nggak lama ada daurah judulnya fikih muamalah terhadap Suriah. Nah, nah. Barakallahu fikum sebagai reaksi terhadap daurah Tangerang. Daurah Tangerang itu seingat saya, mungkin sebagian antum bisa ingat, terbagi menjadi dua sesi. Season pertama pagi hari jam 9 atau setengah 10 dimulai hingga duhur itu di masjid umum sifatnya berbicara tentang ya, kedudukan mengenal kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mata umat. Sudah selesai baca duhur diajak makan pergi ke sana ke sini ya assalamualaikum. Terus berjalan waktunya hampir satu jam satu jam setengah. Baru mulai lagi yang kedua bukan di masjid kan? Di bedroom bawah ya di bawah. Itu khusus untuk salafiyin. Kurang lebih asar menjelang asar 45 menit baru dimulai. Ya. Dihentikan skors sholat asar. Lanjut lagi setelah asar satu jam seperempat, satu jam 20 menit kurang lebih. Seingat saya. Jadi total ya nih dua jam, dua jam seperempat. Nah, ya. itu berbicara tentang ehiyat turoth. Jadi kalau dua hari, tiga hari, wallahu alam di planet mana itu adanya. Ikhwani din, ana katakan hadza kadzib. Dusta di hadapan Syekh Uthman dan Syekh Abdullah. Nah. Ikhwani din, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dia katakan, ya Syekh di daerah sampai ke Indonesia bagian timur yang mereka tidak mengenal tentang Ihya Turat. Barakallahu fiik, Indonesia paling timur pulau mana yang paling timur? Papua, iya. Firanda orang mana? Sorong ya akhi. Indonesia paling timur, pulau Indonesia paling timur. As-Soronji. Gitu nama dia. Ya, Abu Abdul Muhsin Firanda As-Soronji. Nah, lah buku dia yang berisi pembelaan terhadap Ihya Turot itu dibagikan di Sorong. Sejak masih Ustadz Syafruddin masih ada di sana. Dan dia mau mengajak debat Ustadz Syafruddin sebelum dia menjadi LC pada waktu itu. Ahli debat ini memang. Bukan ahli mencari kebenaran, ahli debat. Ada orang. Dan ya akhi, di zaman seperti ini, di zaman yang sudah modern, Mana bisa dibatasi sebuah informasi dan berita? Kok sesama Indonesia? Sering gak kita dapat SMS dari saudara yang ada di Saudi? lu katanya di Indonesia, di Jogja terjadi gini, gini, gini. Kita lihat, lu, masa kan? Gak tahu ya akhi. Nah, yang tahu saudara kita ada di Saudi. Ada kejadian di Yaman. Kita telepon ikhwan atau SMS atau email. Yaki, kita mendengar ada kejadian ini, ini, ini. Waduh kita nggak tahu. Subhanallah, yang di Indonesia lebih dulu tahu. Betul nggak? Karena dunia yang sudah seperti ini, informasi itu bisa masuk ke rumah-rumah bahkan ke dapur-dapur. Iya kan? Ibu-ibu masak di dapur pakai HP. Masuk ke ini informasi ini informasi itu. Nah, sama radio ya sambil masak cuci piring setel radio. Nah, berita ada angin topan di Filipina. Nah, berita ini dan itu. Nah, di zaman seperti ini. Dan ketahuilah lebih dari ini semua yang diucapkan oleh Dul Dzulkarnain ini adalah syubhatnya Alil Halabi dan Ibrahim Ruhaili yang sudah dibantah oleh masyayikh di antaranya Syekh Rabi Al-Madkhali melarang berbicara tentang sebuah bid'ah, sebuah syubhat di daerah yang masyarakat atau ikhwah di sana belum mendengar tentang bid'ah itu. Kata Syekh ini salah satu syubhat di masa ini. Tidak ada contoh dari salaf. Ya. Apalagi di zaman seperti yang tadi saya gambarkan masa dan era kita hidup ini. Persis yang diucap oleh Abdul Qarnain dan dimaukan dengan syubhatnya Ibrahim Ruhaili dan Alil Halabi. Yang sudah dibantah. Nah, ini akibat tidak punya keseriusan ya, belajar jarah wa ta'dil di masa ini. Dul Dzulkarnain. Syekh Rabi sudah membantahnya. Masyaih sudah menjelaskan ini syubhat. Belajar ya ikhwan. Bantahan dan rudud ulama. Dari situ kita akan tahu bagaimana penerapan asar salaf. Kita membaca asar salaf, belajar lamuddur, belajar asyari'a lil ajurri. Tapi kita tidak tahu bagaimana menerapkan nasihat-nasihat ulama itu di masa kita. Ilmu terapannya dari mana kita tahu? Dari ulama kibar di masa ini. Amtal Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi Al-Madkhali, dan yang lainnya. Dari mereka lah kita tahu ilmu terapan. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ini contoh talaubnya Dzulqarnain, makarnya dia. Subhanallah. Ya ikhwan, Ternyata Syekh Hafizahullah, semoga Allah menjaga kedua Syekh tersebut ya, dari makar-makar ahlul makr menjawab bahwa tidak pantas dalam sebuah daurah bicara khusus tentang ihya turat ini itu ini itu ya hatta bicara tentang ikhwanul muslimin nah, syekh yang satunya mengatakan iya tentang ikhwanul muslimin cukup 15 menit seperempat jam cukup bicara itu nggak perlu panjang-panjang kepancing, kebawa. Ya, al-haq yuqal. Al-haq itu harus disampaikan supaya subhat itu tidak terus beredar, menabrak sana, menabrak sini. Begitu. Saya katakan ini jawaban yang salah. Salah, salah. Kalau yang dimaksud berbicara tentang ikhwan muslimin cukup 15 menit itu adalah nukilan atau fatwa nggak perlu 15 menit, satu menit sudah banyak. Misalkan, ya contohnya, nih hitung menitannya pakai ini. Lihat, ya. Saya akan berbicara tentang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ya ikhwan organisasi yang didirikan oleh Hasanul Banna ya, bekerja sama dengan Syiah adalah firqah yang dhalah. Assalamualaikum. 10 detik. Nggak perlu satu menit apalagi lima belas menit. Kalau yang dimaksud itu adalah maqamun naql atau kalau di ulama maqamul fatwa. Adalah dalam konteks menukil atau konteks fatwa di kalangan ulama. Nggak perlu lima belas menit terlalu lama. Tapi kalau yang dimaksud adalah penjelasan tentang kebatilan-kebatilannya, bidah-bidahnya, pemikiran-pemikirannya yang batil. Kok 15 menit atau satu jam ataupun satu hari ulama menulis karya. Syekhuna Mukbil bahkan disebutkan di sana bahwa ini bertentangan dengan cara-cara Syekh Mukbil. Maka kita katakan barakallahu fi kita semua menghormati para ulama tapi sesuatu yang tidak lurus harus diluruskan yang lupa harus diingatkan. Karena manusia bisa lupa. Siapapun dia. Diingatkan. Syekhuna Mukbil. Ya akhi barakallahu fiqh. Karena apa saya berbicara ini? Ini sudah dinukil oleh sebagian orang-orangnya Dzulkarnain. Wah cukup di daerahnya. Ya, bicara tentang ikhwan muslimin 15 menit. Syekhuna Mukbil yang kalau kita bicara Syekh perhatikan sekelumit tentang sejarahnya karena sangat terkait dengan apa yang saya sebutkan ini. Syekh Mukbil itu hampir-hampir tidak ada tandingannya di masa ini dalam hal dalam hal ya masing-masing ulama tentunya ada nilai-nilai kelebihannya. Ya. Di antara kelebihan Syekh Mukbil adalah keseriusannya dan kesungguhannya dalam mengajar ikhwan. Sebelum zuhur mengajar Sahih Musnad. Ba'dal zuhur tafsir Ibnu Katsir. Ba'dal asr ya, dalam sehari ini. Sahih Bukhari. Ba'dal maghrib Sahih Muslim, Mustadrakul Hakim, kadang-kadang uh, eh, Dalailin Nubuwah, Sahih Musnad fi Dalailin Nubuwah. Ba'dal Isya belajar Al-Ilal. Naam. Gharatul Fisal atau kitab juga Zamul Masail. Nah, dan beberapa yang lainnya. Ini syekh. Dari si waktu. Nggak ada libur. Hari raya Idul Fitri nggak libur. Hari raya ini tadi kita sholat id. Nanti asar ada pelajaran soal Bukhari atau setidaknya ba'dal maghrib tetap ada pelajaran karena asar banyak permainan ikhwan ada yang pertandingan ini itu ini macam-macam syair-syair. Nah, maka diberi keleluasan oleh Syekh. Ba'dal maghrib taklim lagi. Idul Adha juga demikian. Bahkan ya ikhwan, di suatu hari Syekh Seingat saya pernah jatuh. Ya, sehingga tangannya itu patah. Membantu keluarga dalam satu masalah gitu keluarganya. Entah mengangkat atau kepleset. Jatuh dan patah. Dibawalah ke rumah sakit. Subhanallah. Sore beliau tiba dari rumah sakit di kota. Ya, dalam keadaan tangannya digib dan digantung begini. Ba'dal maghrib duduk mengajar. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين الكشير النيسابوري حدثنا kadang-kadang tangan gini nah, ya afwan saja supaya saya ini jadi ingat tentang keseriusan Syekh mengajar seriusnya Syekh mendidik kalau kita kan kok nggak ada talim Ustaz Kenapa? Hari ini pilek, besok desentri, besok lusa ini, besok lusa itu. Nah, libur, libur, libur. Nah, Syekh Mukbil nggak ada ceritanya. Serius di masa hidupnya. Taklim, mengajar, mendidik. Berarti bagi Syekh itu waktu sangat mahal. Di tengah kesibukan beliau menulis dan mengurus dakwah di Yaman, Qabail dan yang lainnya. Ini Syekh mobil. Sekarang saya lanjutkan. Berbicara tentang hizbiyin dan ahlul bid'ah berulang kali. Baik di kesempatan di saat mengajar atau muhadharah khusus atau menjawab tanya jawab dari Inggris, dari Saudi, dari Kuwait, dari Yaman, dari Indonesia dan dan yang lainnya. Satu hari Syekh membantah Yusuf Al-Qaradawi, salah satu pembesar Ikhwanul Muslimin. Satu orang loh. Berbicara dalam tiga kaset kurang lebih tiga jam. Yang saya ingat kalau nggak salah, tiga jam itu terbagi dalam dua hari. Sehingga pelajaran libur. Diganti dengan bantahan terhadap siapa? Yusuf Al-Qaradawi. Sekali lagi kalau pada Syekh Mukbil pelajaran sampai libur itu nggak sama dengan oh, liburnya Ustad. Nah, ya, beda bagi Syekh. Suatu yang berharga Syekh. Bukan kemudian skordowi sesat ya ikhwan. Ayo kita belajar sudah. Ilmu ilmu ilmu. Enggak. Semua diberi oleh Syekh kesempatan untuk dibantah. Bicara tiga jam Yusuf al-Qardawi subat subatnya dibantah. Ternyata nggak cukup 15 menit. Nggak cukup ya Padahal satu orang saja. Lalu bagaimana kalau berbicara tentang ikhwanul muslimin sebagai kelompok. Di sana ada albananya, di situ ada Sayyid Qutubnya, di situ ada Mustafa As-Sibainya, di situ ada Yusuf Al-Qaradawinya, dan juga sistem sebagai kelompok. Ya. Metode yang mereka jalankan di kelompoknya ini pun membutuhkan waktu yang panjang-panjang panjang. Bantahan berikutnya Syekh Mokbil terhadap Az-Zindani berjam-jam, berulang kali. Bantahan beliau terhadap Kuliatul Iman sampai ditranskrip jadi sebuah buku. Bayangkan, itu dari muhadharah. Ditranskrip sampai jadi buku, kira-kira berapa jam itu? Nah, barakallahu fikum. Berbicara tentang ehya turas Berulang kali tidak hanya di daras di tengah-tengah pelajaran. Bahkan majelis khusus terekam khusus dengan judul khusus. Tentang pribadi Abdurrahman Abdul Khalik. Abdurrahman Abdul Khalik itu termasuk teman dengan beliau. Ya. Ada sejarahnya juga. Nah, Barakallahu fikum. Nah, berbicara tentang Safar Al-Hawali Salman Al-Auda Abdurrahim At-Tahan, Ashab al Hikmah, Ahmad Al-Muallim Al-Ikhwani, dan dan yang lainnya. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalian belajar. Belajar. Nahu, fikih, hadis, tafsir, belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan ini. Tapi Syekh tidak membiarkan ikhwan tanpa pengetahuan tentang ini dan berulang kali. berulang kali. Mirip dengan ini masyayikh yang lainnya. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum. Begitulah makar dan tala Abdul Qarnain. Sampai-sampai maaf saja dengan terpaksa saya sampaikan Syekh Uthman dan Syekh Abdullah pun terbawa dengan cara atau makar dan permainan Dul Qarnain. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله ketika di hadapan Syekhuna Rabi ini contoh mempermainkan ulama Gak sungkan-sungkan Gak malu-malu ketika saya nukilkan di hadapan dua belah pihak ya Syekh ini Qornain dan ini terekam mengatakan tentang Yazid Jawas bahwa dia adalah salafi muttarib sebagai terjemahan ucapan Qornain. Yazid Jawa Salafi goncang. Salafi cuma goncang. Nah. Saya terjemahkan kalimat goncang dengan bahasa Arab apa? Mutarib. Nah. Sudah? Ya, saya serahkan pada Syekh biar Syekh yang menjawab. Belum Syekh menjawab dia menjawab. La ya Syekh. Nah. Ana ma qultu salafi mutarib. Kultu salafi muza'za. Apa artinya muza'za? Saya yang belajar bahasa Arab. Goncang. Saya nggak mengatakan mutarib. Muza'za yang saya katakan. Lah ini kalau di hadapan kita. Ustadz-ustadz. Mungkinlah karena ustadz-ustadz keilmuannya di bawah dia. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau di hadapan syekh. Lah syekhnya itu bukan dari India ya akhirnya. Syekhnya tuh dari Madinah, dari Mekah gitu loh. Nggak malu gitu loh. Di hadapan Syekh. Kata Syekh Rabi, "Mal farq bainal muttarib wa muzazza?" Apa bedanya? Muttarib dengan muzazza apa bedanya? Malu kan? Kalau saya kan sudah malu mau ketemu Syekh, malu sekali. Mungkin kalau berkunjung kita duduk di tepi gitu. Kan? Malu. Kita ustaz-ustaz melihat, Masya Allah ini orang. Bukan hanya salafin yang mau dipermainkan, bahkan masyaih. Dan gak malu-malu di hadapan seorang syekh kabir. Ya. Dalam ilmunya kabir, dalam umurnya. Syekh itu tidak menghargai waktu syekh. Syekh Rabi itu waktunya sangat berharga. Umur 83 tahun. Kita umur 60 tahun belum tentu bisa seperti beliau ingatannya, kemampuan fisiknya melayani tamu, berbagai tamu, bukan tamu yang cerita sekarang hujan begini sih di sana kalau di daerah sana buah yang tumbuh adalah buah ini ya sih. Enggak. Tamunya itu meminta fatwa dan bimbingan problem demi problem. Masih jernih pikirannya, ingatannya. Hafizahullah wa ra'ah. Nas'alullah ta'ala ayat fa'anhu wa makruh. Semoga Allah jaga beliau dari segala musibah. Masih kuat ingatannya. Datang seorang dai dari mana? Padahal setahun nggak ketemu. Siapa yang dikenal oleh beliau? Ya. Baru ngelihat gitu anak datang ke sana misalnya. Langsung. Tefhalak Luqman. Ana aja datang ke Jakarta berkali-kali ketemu ya ikhwan, lupa siapa dia ya namanya ya Allah, dulu sudah nanya. Nah, Lupa namanya. Syekh masih ingat. Ya. Tamunya dari mancanegara. Nah, barakallahu fikum. Ingat sih, fulan, fulan, fulan. Problemnya yang ada pada fulan ini, ini, ini, ini, ini. Nah, itu Syekh. Nah, barakallahu fikum. Sampai kalau datang seorang Indonesia ke sana ya, kurang lebih empat tahun yang lalu datang uh, beberapa ustadz ke situ. Temu kita dari Indonesia Syekh Aywa. Nah. Antum Ma'aman. Antum bersama siapa di Indonesia? Ingin tahu Syekh ini yang datang siapa? Nah. Ya. Ma Luqman atau Ma Abdul Akmal? Faham? Yang nggak faham nggak apa-apa. Nanti, nanti akan ada waktunya. Dijawab oleh waktu itu Ustaz Askari dan Ustaz Ahmad Qadim. makhluk manusia syekh Baru enak bicara. Ya. Ingat ini orang Indonesia, ini, ini, ini, ini problemnya. Itu, itu, itu, tahu dia. Kita aja problem anak-anak kita yang beberapa hari yang lalu sudah lupa. Anak-anak kita di rumah cuma 3, 4, 7, 8 anak. Satu rumah, satu atap, satu genteng. Ya. Barakallahu fikum. Syekh ingat di India apa, di Pakistan apa, di Bangladesh apa, di Somalia, di Kenya, di Amerika, di Britania, tahu? Ingat. Ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Hadadul Qarnain tanpa malu mau mempermainkan Syekh Rabi yang waktunya sangat mahal. Syekh Rabi jangankan kita yang datang. Sebagian masyaikh datang ke beliau berkunjung. Kalau beliau sudah tidak bisa menemui karena kondisi kesehatannya beliau minta maaf. Datang jauh-jauh loh. Saya minta maaf nggak bisa menemui. Bertemu salaman sudah naik lagi ke atas beliau. Ya. Karena kondisi fisiknya. Nah, dan waktunya yang mahal. Ini dipermainkan oleh Dzulkarnain. Ya Syekh, ana ma qultu mutarib, qultu muzazza. Nah, oleh Syekh sambil tertawa Syekh. Mal farq? Apa bedanya mutarib wa muzazza? Itu semua dia nggak bilang mutarib nggak bilang muzazza yang dia bilang goncang. Iya kan? Apa dia bilang Yazid Salafi Muzaza? Enggak, yang dia bilang Salafi goncang. Nah, cuma terjemahannya itu. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Pulang ke Indonesia sudah dinasehatin oleh Syekh. Nah, tetapi tidak amanah bahwa dia telah disalahkan oleh Syekh. Syekh tidak ridho dengan ucapan dia itu tadi membuat bingung ikhwan. Kalau yang sudah jelas-jelas Yazid Hizbi selesai. Oh, Yazid Salafi. Ustadz kita itu. Nah, itu jelas kan? Nggak menimbulkan polemik. Tapi kalau yang gini nih. Nah, ya. Di sini senang, di sana senang. Oh, ya kita kan sama-sama mentahdir Ihya'at Turoth. Kita juga sama-sama mentahdir Alil Halabi. Cuma kita harus belajar ihtimam, fikih, hadis. Jangan terus-terusan begitu. Siapa yang terus-terusan? Saya mau tanya. Di Masjid Selipi dan sekitarnya Jakarta kajiannya apa saja? Akidah, siapa yang ngajar? Salatul Rahman. Terus kajian apa lagi? Ada fikihnya enggak? Tafsir Ustaz? Ustaz Muslim. Terus fikih? Ustaz Muslim. Terus Riyadhus Shalihin siapa? Ustaz Aib. Siapa apa lagi? Ta'zimus Sunnah siapa? Ustaz, siapa? Ustaz Fauzan, Cilengsi, e, Ciamis. Nah, kok nggak belajar jarah wa ta'dil? Nah, coba dia yang disebutkan semua nggak ada pelajaran jarah wa ta'dilnya. Nggak ada fikih, tafsir, akhlak, ya kan? Akidah. Itu kajian di Jakarta. Antum tanya di Cirebon sama juga. Ustaz Muhammad dan yang bersamanya Ustaz, Ustaz mengajarkan tafsir, fikih, keakidah, sama. Nahu. Nah, pergi ke Cilangsi Ustadz Abdurrahman dan yang bersamanya juga begitu. Pergi ke Gresik Ustadz Afif juga demikian. Ke Malang Ustadz Muhammad uh, eh, Ustadz Usama dan yang bersamanya juga demikian. Ke Muntilan Ustadz Sarbini dan yang bersamanya juga demikian. Kalau kita mau tanya sekarang, kita punya berapa majalah sekarang? Selain majalah syariah. Hah? Fawaid, Kudwa, Konita, Hah? Tasfiyah. Nah, Masya Allah Ustaz-Ustaz kita sibuk menulis ya fikih, akidah, tafsir, hadith, dan terkhusus majalah syariah. Kalau antum baca, rata-rata tulisan yang paling malas memang saya menulis ya. Nah, barakallahu fikum, tulisan ustaz-ustaz kita itu karya bukan terjemah. Bukan terjemah sebuah kitab bahasa Arab terjemah enggak. Karya. Sampai ada seorang dosen mengatakan, Masya Allah, ini karya cocok untuk disertasi doktor ini. Yang di rubrik hadis, rubrik tafsir, rubrik fikihnya. Masya Allah. Luar biasa. Itu karya. Membahas, meneliti ustadz-ustadz kita. Tidak mudah. Sibuk dengan. Di samping masing-masingnya ada pondok pesantren Alhamdulillah. Ini saya ucapkan nah, salah satu bentuk tala Abdul Kornain. Dia mengatakan di sini mengambil satu bagian ilmu saja dan menggugurkan lainnya. Yaitu mengambil tahdir-tahdir terhadap ahlul bid'ah. Dia semangat sekali padahal dia tidak pernah belajar tafsir, fikih, titik-titik dan seterusnya. Hanya ambil satu bagian saja yaitu jarah wa ta'dil. Perlu dipahami bahwa ulama menekankan akidah dan seluruh bidang dalam seluruh bidang. Seolah-olah ustadz-ustadz itu sudah bertentangan dan caranya ulama sibuknya jarah wa ta'dil saja. Masya Allah. Dulu saya dituduh Lukman Ba'abdu itu manhajnya lemah. Loh kenapa? Karena di pondoknya tidak ada keseriusan belajar manhaj. Loh, tak repot. Kalau kebetulan saya datang ke sini berbicara tentang jarah wa ta'dil. Karena sekedar mewakili ustad-ustad yang lainnya. Sekedar mewakili. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ustad-ustad kita sibuk dengan ilmu. Nah, majalahnya aja tadi sudah antum ketahui. Di sisi lain yang di sana. Ja'far Soleh mana pondoknya? Hah? nggak sabar membina. Hanan bahanan, mana pondoknya? Hah? Barakallahu fikum. Afwan saja. Kita tidak ingin mengatakan bahwa diri kita orang yang baik, tetapi kita mengatakan kita ingin lebih baik lagi. Namun ketika ikhwan salafiyin ditipu dengan cara seperti ini, kita terpaksa berbicara. Nah, hat mana haula? Kalau tanya ustadz-ustadz kita, Ustadz Afif dengan pondoknya, Ustadz Abdurrahman Lombok dengan pondoknya, Ustadz Ayub Syafruddin dengan pondoknya, Ustadz Sarbini, Ustadz Muhammad Sewet, Ustadz Usama, Ustadz Abdurrahman Mubarak, uh, Naam, dan yang lainnya. Membina Ustadz Hasan Rashid di Kendari, nah, dan yang lainnya banyak yang tidak saya bisa saya sebutkan satu persatu. Sibuk dengan pondoknya, Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahinya. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada semuanya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di majelis Syekh Rabi dia mengangkat Dulkornen tentang masalah ahuna Abdul Ghafur. Ada yang kenal Abdul Ghafur? Hah? Sahabat, masya Allah. Di mana rumahnya? Nah, beliau antum di Bogor Abdul Ghafur di di Malang berarti kenal nah Al Malanji kan gitu ya nah katanya Abdul Ghafur ikhwan ikhwan kita yang kebetulan dia ingin berbuat untuk dakwah yang masih tetap sering dinasehatin bukan tidak ada salah bukan tetapi untuk diserang dan dicerca ya, karena sebuah kepentingan ini yang menyedihkan nah barakallahu fikum Apakah anda-anda sudah memberi nasihat kepada Abdul Ghafur? Seperti yang dilakukan oleh Luqman Ba'abdu, Ustaz Usama, dan yang lainnya. Sudah menasihati? Barakallahu fikum. Ini orang di depan Syekh Rabi Abdul Qornain La'ab. Ya Syekh, di tempat kami ada seorang namanya Abdul Ghafur. Dia ini Syekh orang jahil. Nah, dan mencari-cari kesalahan kita. Nah, Syekh nggak bertanya mana ini siapa Abdul Ghafur itu. Coba bilang dia, ya suruh berhenti. Ya, Syekh menyatakan kalau seandainya kesalahan anda, idza kanat akhtauka muntashirah, ya, yuskat anha. Kalau kesalahan-kesalahan kamu tersebar, didiamkan, Kata Syekh. Lah, dia Dulkornen berbicara di Muhadoro. Ja'far Soleh berbicara di Facebooknya. Tersebar sampai ke ujung dunia ya akhi. Nah, syubhat-syubhatnya terus disampaikan dalam berbagai ceramahnya. Ketahuan oleh Abdul Ghafur. Oh, semua bisa baca. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Nggak perlu sulit-sulit sebagai seorang salafi merasa cemburu terhadap salafiyah, maka dia memberikan informasi-informasi itu kepada asatidha, kepada salafiyin. Nah, barakallahu fikum. Semestinya Kornen bersyukur kepada Abdul Ghafur. Nam, Ketika dia berbicara tanpa ilmu dalam perkara akidah yang berbahaya tentang hukum karma, apakah hukum karma ada dalam agama Islam? Dia menjawab, ada dalam agama Islam hukum karma. Yang akhirnya sementara di kesempatan yang lain orang-orang Hindu sendiri membantah hmm, orang Islam kok ngaku-ngaku hukum karma. Hukum karma itu di agama kami. Entah ada hubungannya dengan ucapan Abdul atau tidak, ya, tapi yang jelas orang Hindu sendiri tersinggung Ya, salah satu akidahnya diklaim. Nah, pakai dalil-dalil Al-Quran. Salah ya akhi. Mestinya tanya kepada ulama. Apa beratnya anda ketika ditanya menjawab. Waduh saya belum tahu. Saya nggak ngerti apa itu hukum karma. Ya. Ba'dallah tentunya. Setelah taufik dari Allah. Kemudian akhuna Abdul Ghafur yang mencari-cari kesalahan Anda. Kalau dipakai kalimat mencari-cari kesalahan. Ya. Kemudian Dul Kornen beberapa waktu yang lalu di daurah atau dan Denpasar ditanya oleh salah satu hadirin. Nah, Ustadz apa si hadirin ini rupanya mau ngetes. Nah, awam. Nah, apa dalam Islam ada hukum karma? Uh, ya, hmm, Dulu saya pernah mengatakan demikian, tapi setelah saya membaca beberapa buku kitab ulama, ya, ternyata itu tidak ada. Ya karnain buku ulama yang mana yang kamu baca? Ya. Jangan-jangan ulama Abdul Ghafur. Anda ingin tahu ulama mana? Kalau betul membaca di buku ulama, apa yang menyebabkan kamu kemudian mau merujuk memurojaah buku ulama? Dari mana pemicunya? Siapa? Abdul Ghafur. Sebagian salaf mengatakan rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Gua katakan, ya setelah saya mendapatkan kritikan dari saudara Abdul Ghafur, jazahullahu khairan, ya, bahwa hukum karma itu bukan bagian daripada Islam, Kemudian eh, saya membaca buku para ulama eh, jika benar. Enggak apa La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nah. Oh, ini berarti membela Abdul Ghafur. Kalau harus dibela di saat dibela, harus dibela. Kalau dia salah di saat dia salah harus dinasihati. Begitu. Ikhwani fid din ya Allah wa iyyakum. Di antara tala'ud Qarnain dalam daurah i'tisam atau muhadarahnya di i'tisam kata dia termasuk jalan hizbiyah sebagian manusia ada yang membuat lari dari ilmu alasannya karena ustadznya terlalu lembek Padahal setiap masalah tidak harus tahdir-tahdiran. Yang dianggap kuat manhajnya adalah yang membahas sikap terhadap alul bid'ah dan tahdir. Dia sendiri belum pernah belajar yang lain. Masya Allah. Tidak, tidak demikian. Berapa banyak ustadz-ustadz kita yang dalam muhadoroh-muhadorohnya nggak pernah bicara tahdir-tahdiran. Iya kan? Coba contohnya sebutkan ustadz kita yang di muhadorohnya itu landai, nggak bicara tahdir-tahdiran keras seperti Lukman Babdu. Siapa? Sebutkan contohnya. Ustadz Afif satu tipe. Nah. Ustadz Muhammad, wah lebih-lebih. Nah. Ustadz siapa? Ustadz Abdurrahman Lombok satu. Siapa lagi? Ustadz Abdurrahman Mubarok, lembek. Ustadz Abdul Malik juga. Siapa lagi? Ustadz Khatib Ciamis, nggak pernah bicara tahdir-tahdiran. Ustadz Syafruddin, anak bantu. Iya kan? Ustadz Abdul Haq, Ustadz Abdul Jabbar. Nah, Ustadz Ayib. Eh, nah, siapa lagi? Banyak. Tapi Ustadz-ustadz nggak mengatakan Ustadz Abdurrahman manhajnya lembek. Nggak ada. Nggak ada yang gitu. Ustadz Abdurrahman Mubarok lembek. nggak? Kenapa? Karena orang kelihatan ya akhi. Wala nuzakki ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Kita tidak mentazkiyah membersihkan seorang pun mendahului Allah. Allah yang akan menghisap semua mereka. Tapi demikian yang nampak. Dari muhadarahnya, dari prinsip-prinsip manhajnya, tidak ada tala'ub mempermainkan fatwa ulama atau ikhwan salafi. Nampak dari mereka. Barakallahu fikum. Sehingga bukan itu tolak ukurnya. Nah. Kalau Anda mengatakan sampai menjuluki orang-orang yang berbicara tentang Ihya Turas sebagai pahlawan kesiangan, Wah itu kita sudah selesai bicara Ihya Turas sudah lama. Ulama sudah menjelaskan yang masih baru bicara sekarang ini pahlawan kesiangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga membuat ikhwan pobi. Eh, ya turut ini pahlawan kesiangan. Lala, Ulama terus mengulang-ulang. Ya. Husain al-Karabisi, seorang tokoh Mu'tazilah. Ketika ditahdir oleh Imam Ahmad di suatu tempat dan ulama yang ada pada waktu itu. Apakah kemudian berhenti ulama? Lah, lanjut terus Husainul Karabisi hati-hati hati dinukil lagi dinukil oleh yang berikutnya ulama yang berikutnya menukil lagi Al-Ajurri rahimahullah yang hidup beberapa abad setelah Imam Ahmad nah menukil lagi di dalam kitabnya Ibnu Battah dan seterusnya dinukil, dijelaskan lagi, dijelaskan lagi. Karena banyaknya orang-orang baru yang sudah lama mungkin lupa atau mungkin subat-subat lama sudah dikemas dengan pakaian baru, cover baru, maka harus ditunjukkan, "Hah, ini covernya baru nih, saya buka covernya." Ah, yang lama kan? Begitu. Perlu dijelaskan kepada salafin Tapi demikian subhat demi subhat dan tala'ub dul qarnain. Ikhwani fid azani Allah wa iyyakum. Orang-orang di sekitar Dulkornain pun mirip. Salah satunya Sufyan Khalid Rurai. Ini orang hati-hati. Anu kok sudah rujuk Masalah rujuk dan taubat itu kayak jajan di pasaran sekarang. Kayak apa namanya itu pujasera. Tahu pujasera? Pusat jajan serba serba ada. Sudah rujuk Ustaz, sudah rujuk. Rujuk itu ada hakikatnya, ada syarat-syaratnya. Dari hal apa dia rujuk? Yang ini Ustaz, lah yang itu. Ya yang itu. Hati-hati. Ya. Ja'far Umar Talib Ustaz, rujuk, rujuk, rujuk, rujuk. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu bentuk permainan yang berbahaya. Mari kita lihat. Sufyan Rurai dalam salah satu ceramahnya membantah beberapa ustaz tentang poin Ja'far Umar Talib bahwa Syekh Rabi dia mengingkari ucapan Syekh Rabi yang mengatakan wa ana nasahtuhu nasahtuhu nasahtuhu wa indi amal al-an. Saya sudah menasihati dia, sudah menasihati dia, sudah menasihati dia. Waktu itu bagaimana, kenapa Syekh menjawab ini? Ketika Abdul Qarnain dan Hanan Bahanan di hadapan Syekh Rabi. Lah ya Syekh, kita tidak membela Ja'far. Tetapi ini Syekh, kata Abdul Qarnain. Luqman. Ya, Seolah-olah menutup pintu taubat bagi Ja'far. Syekh menjawab. Tidak kemudian, anu, jangan ya Luqman, jangan menutup pintu taubat. Nah, ini salah satu bukti bahwa Syekh Robi termasuk orang yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia. Ingatkan poin ini ya. Siapa orang paling tahu dakwah di Indonesia? Ingatkan poin ini supaya nggak lupa karena ada syubhat. Nah, Syekh Robi langsung menjawab karena beliau memang mengikuti dakwah di Indonesia sejak hampir 20 tahun yang lalu. Kata Syekh Rabi wa ana nasah tuhu nasah tuhu laisa indi amal an. Ucapan pertama yang keluar dari Syekh adalah innallaha hajabat tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu taufik untuk taubat bagi seorang setiap ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Nah, ya, hadis. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjawab itu tadi. Ana sudah menasihati dia, menasihati dia, menasihati dia. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Sofyan Rurai membantah. Ini jika benar dari Syekh Rabi. Ya, ini mengandung ini kebatilan, ya, sebuah penyimpangan akidah. Wan Ustaz sudah tubat dari itu. Tapi poin berikutnya, dia mengatakan dan setelah saya tanyakan kepada ustaz-ustaz yang pulang dari Mekah semana ya, nah, dari rumah Syekh Rabi, ya, disebutkan nama Abdul Mu'ti Al Medani, ya, nggak ada itu kalimat nasahtuhu nasahtuhu nasahtuhu. Nggak ada itu. Nah, beliau-beliau yang punya rekamannya. Akhirnya apa ikhwan yang mendengar? Akan menuduh ustadz-ustadz yang di sisi lain sebagai pendusta. Iya kan? Bahaya sekali. Kita pada waktu itu, ya Allah, kita nggak punya rekaman yang bagus tentang ini. Gimana ini caranya? Nah, kita bisa tertuduh pendusta kalau kita nggak bisa membuktikan rekaman. Tapi ketika saya ngobrol dengan ustadz-ustadz, sabar. Nah, Allah tidak akan membiarkan. Saya bacakan syair itu tadi. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawidi. Subhanallah. Beberapa bulan setelah itu sampai kepada asatidah rekaman majlis di hadapan Syekh Rabi yang direkam oleh mereka. Kalau nggak salah itu berada di kantongnya Abdul Mukti sehingga bisikan-bisikannya pun terekam bisikan-bisikannya itu masuk ke dalam rekaman itu. Ternyata dalam rekaman itu ada ucapan Syekh Rabi nasahtuhu nasahtuhu nasahtu wa laisa indi amal an Alhamdulillah. Selamat. Kalau enggak ikhwan akan tertipu lagi ustaz-ustaz itu enggak jujur itu. Mengada-ngada. Subhanallah. Allah tolong sekarang Sufyan Nurai belum mencabut ini dengan mengatakan bahwa oh ternyata ustadz-ustadz yang memberitakan ucapan Syekh Rabi itu benar dan yang menafikannya itu yang dusta. Nah, jika benar bahwa Abdul Mukti mengatakan tidak ada Abdul Mukti pendusta. Nah, ya subhanallah ya ikhwan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang tersembunyi. Jangan merasa aman seseorang dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah di dalam bertauhid, jujurlah di dalam bersunnah, jujurlah dalam bersalafiyah, beribadah dan berakhlak. Allah akan tolong kita untuk istiqamah. Ikhwani fid din azan Allah wa Kenapa sejak tadi saya mengingatkan bahwa orang yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia adalah Syekh Rabi hafizahullah. Setelah tersebarnya kaul Syekh Rabi dalam beberapa hari ini, tiba-tiba ada seorang menulis surat kepada Syekh Hani. Nah, yang intinya menggambarkan keresahan dia. Nah, keresahan orang ini Kata dia di situ Syekhuna Hani Azunnu anna min a'rafin nas bil masyakil fi Indonesia Al-Syeikh Abdullah Wala yakhfa alaihi ma'inda inda tarafain Wal istima'u lima inda tarafaini najatun Wa Syekhani sesungguhnya saya menyangka bahwa orang yang paling tahu di antara orang yang paling tahu tentang problem-problem di Indonesia adalah Syekh Abdullah, yakni Syekh Abdullah Mar'i. Tidak tersembunyi kepada beliau apa yang ada di dua kepada dua belah di dua belah pihak. Sesungguhnya mendengarkan berita dari kedua belah pihak itu adalah keberhasilan, keselamatan. La syakka fi hadza syaikhuna faman usu famin usuli da'watina ar-ruju' ilal ulama. Bahwa ini tidak ragu lagi. Wahai syekh kami. Dan di antara pokok pondasi dakwah kita adalah rujuk kepada para ulama. Nah, wala ubali bil mutakallim fihi fal haqqu a'az. Saya tidak peduli tentang siapa yang mengucapkannya karena kebenaran itu lebih mulia. Kemudian dia mengatakan illa anni atamanna an tasma' min at Saya berharap anda wa syekhani mendengar dari pihak kedua. Nah, ini ucapan dia. Terus setelah itu syekhani menjawab dengan ayat wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima ini pembukaan jawaban syekhani Janganlah engkau membela orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dijelaskan oleh para ulama makna ayat ini, yakni berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan kemaksiatan atau juga dengan bid'ah. Ayat ini juga sering dijadikan dalil oleh ulama, jangan kalian membela ahlul batil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu berkhianat dan berbuat dosa. Kata beliau, Syekhuna Rabi' absar minni wa min Syekh Abdullah wa minka. Syekh Rabi itu lebih tahu tentang dakwah di Indonesia dibanding Ana sendiri dan dibanding Syekh Abdullah dan Anda. Nah, betul Nah, Barakallahu fikum. Demikian keadaannya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wa aziduka Luqman wa man ma'ahu lam yaftahu li mawdhu' dzil qarnain abadan abadan. Ya. Dan anak tambahkan kepada Anda bahwa Luqman dan yang bersamanya yakni dari para ustadz tidak sama sekali membuka topik Dzulkarnain kepadaku. sama sekali kata dia. Wa inna makana maji'i bi talab min syaikhina Rabi'. Hanyalah kedatanganku ke Indonesia ini atas permintaan dari Syekh Rabi wa analladzi talabtul umura wa rafadhu bil bidayah. Justru saya yang meminta kepada Luqman dan yang bersamanya untuk menjelaskan lebih jauh tentang Dzulqarnain. Tetapi Luqman dan yang bersamanya tidak mau menjelaskan pada awalnya benar turun dari bandara awal yang ditanya oleh Syekh Kaifadul Qurnain maka Ustaz Abdul Samad menjawab nanti eh, sampai di hotel mana waktu itu tinggalnya Syekh di mana di di Hotel Kobail. Tahu Hotel Kobail? Di penampungan karena memang Syekh Hani nggak mau ditaruh di hotel. Ini salah satu adab yang kita dapat dari beliau ketawaduan. Nah, nggak mau taruh di hotel. Sehingga ketika beliau ditaruh di hotel apa itu? Mega Anggrek, wah marah-marah beliau kepada kita. Kepada anak-anak nggak tahu apa-apa tiba di Jakarta sudah di mana di Hotel Anggrek. Syekh bilang, "Eh, Syekh lo kemana?" Apa ini? begini ini, Anak bilang anak nggak ikut-ikut. Ya. Nah. nah, apa ini? Dakulufa ini membebankan diri ini mahal. Nah, mau beliau. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh ikhwan dan para duat. Ikhwan fiddin. Sudah Kemudian sampai di hotel tanya lagi ke Ustaz Abdul Somad. Ah, kef ya akhi. Karena beliau ini sudah membawa sesuatu, pesanan-pesanan dari Syekh Rabi. Ya. Nanti aja lah. Kalau sudah di Jogja, ditunda lagi. Sampai di Jogja baru duduk jumpa dengan Ana dan beberapa ustaz. Ha, keif Lukman. Saat Komar dan yang lain. Kaifatul Ya, nanti, lah. nanti aja sih. Kita daur aja. Sampai pada titik tertentu kita jelaskan pada waktu itu tentang bagaimana Tala Abdul Kornain sebagai tambahan informasi terhadap yang telah beliau ketahui. Di rumah Syekh Rabi saya bercerita sesuatu. Nanti akan saya lanjutkan pernyataan Syekh Hani. Ketika hampir dua tahun yang lalu saya ke tempat Syekh Rabi bersama Ustadz-Ustadz. Ada beberapa salafin dari kota Riyadh. Ketika di depan pintu Syekh Rabi dia panggil anak salah satunya. Tahal, Luqman, ayo nah, ahlan. Afwan, anak mau tanya. Kif bil qurnain. Sambil tangannya gini. Nah, itu kalau orang Arab begini ada tanda-tanda nah, goncang. Nah. Kif bil qurnain, ya, akhi. Aduh, Anak diam. Terus dia bilang, afwan, afwan, afwan, afwan. Dia bilang, afwan, kalau pertanyaan ini mengganggu antum, Iya, mengganggu saya ini. Saya bilang, sudah afwan, afwan ya ayo Ayo sudah kita masuk aja ke dalam. Ke sofanya Syekh Rabi. Sudah. Sampai di sana, kumpul beberapa masyair. Ya. Ternyata ada salah satu dari mereka, bukan yang pertama tadi. Tanya terang-terangan di beberapa orang. Ha, kef ya Lakhlukman. ha dhul kornen, hada kef. Ini orang-orang yang ada di Riyadh. Yang Kornet juga pernah di Riyadh. Jadi supirnya Syekh Soleh Fauzan. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa Mari kita lihat jawaban atau lanjutan dari pernyataan Syekh Hani Hafizahullah Ta'ala. Syekh Hani ini masih dua sepupu dengan Syekh Abdullah. Sama-sama dari keluarga bin Braik. Ya, umurnya hampir sama, belajarnya hampir sama juga. Sama-sama dulu tahun 98, eh 88 kurang lebih atau 89 datang ke Damaj bersama Syekh Abdullah. Nah, kemudian dua tahun kurang lebih di Damaj berangkat ke Saudi. Syekh Abdullah berangkat, beliau juga berangkat ke Saudi. Jadi sangat dekat dengan Syekh. Di samping ada hubungan kekerabatan. Nah, akhirnya Syekh Hani melanjutkan Qala a'rifu ala ibadil qarnain wa harakatihi min qablu atau min qabli an tata'a qadami Indonesia wa arifu kadhibahu wa di'aatihi wa tashabbu'ihi bima lam yu'ta min qabl menjelaskan menjawab surat ini penulis surat ini enggak menjelaskan namanya siapa dia ya enggak menjelaskan kepada Syekh ini siapa ini penulis ini tapi kita kalau tidak itu bisa ngira-ngira ini siapa ini. Nah, gitu. Tapi karena kita nggak mau menghukumin dengan don, ya, ya sudah tutup dulu. Biarkan nanti saya satu di lagal. ayamuma kunta jahilan Wayak tika bil akbar manlam apa? Belum hafal kan? tuh tuzawidi. Nah, barakallahu fikum. Sabar. Jangan keburu-buru memfonis. Cuma kita itu bisa mencium baunya. Siapa ini? Gitu. Tahu sudah. Yang sudah pengalaman sering lewat dapur situ tahu. Nah, kalau di dapur itu ada terasi tahu. Kok tahu kan bahwa kan ada terasi ini pakai von ini? Coba buka situ. Nah. Iya, lo kok tahu ada baunya kok? Bau terasi bukan bau kaldu. Nah, begitu. Karena pengalaman. Kira-kira. Tapi biarkan dulu. Sabar. Ikhwani Fiddin, maka Syekhani mengatakan, saya sudah tahu permainan-permainan Dzulqarnain dan makar-makarnya ini sebelum kakiku menginjak Indonesia. Ana belum pernah bertemu dengan Syekhani. Belum pernah. Ya baru ketemu di Indonesia. Ustadz-ustadz yang lainnya juga demikian. Kemudian beliau melanjutkan, sebelum kakiku ini menginjak Indonesia dan ana juga sudah tahu tentang kedustaan Dulkornain serta klaim-klaimnya serta sikap at-tasyabbu bima lam yu'ta. Tahu Tasyabuk bima lam yu'ta yang tadi dalam hadis disebutkan. Orang merasa bahwa saya punya ini padahal dia nggak punya. Saya berilmu di bidang ini padahal tidak. Itu bagaikan kata Rasulullah orang yang memakai dua pakaian dusta. Pakaian yang pertama dia mengaku-ngaku, ya, pakaian dusta yang pertama, pakaian dusta yang kedua nggak ada hakikatnya, gitu. Paham tuh ya kawan? Kata Syekhani Ana sudah tahu sebelum itu. Wasadaqa Syekhuna Rabi' fi qawlihi huwa kal halabi. Telah benar pernyataan Syekh kami Syekh Rabi' tentang Dzulkarnain bahwa dia itu seperti Alil Halabi dalam makarnya. Mana kok membantah? Anda juga membantah Ali Halabi. Dulu Abdul Hasan juga membantah Said Kutub dan Hizbiyin. Tapi ketika sudah saatnya dia merasa aman, dia berbicara berbeda dengan yang sebelumnya. Ali Halabi dulu mentahdir Sayyid Kutub dan membenarkan ucapan Syekh Rabi bahwa pada Sayyid Kutub ada takfir kepada masyarakat muslim dan bahwasanya kalimat jahiliyah dalam pandangan Sayyid Kutub itu maknanya adalah kafir. Betul Syekh Rabi. Sekarang dia rujuk dari al-haq menuju kebatilan. Nah, Halil Halabi. Jadi Anda wahai Dulkornen, bukan orang pertama yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin Azani Allah wa iyyakum. Kemudian al syeikh Hani melanjutkan, faimma imma an yatuba wa yakuffa anit takhzil anil haqq kalau enggak dia, satu kemungkinannya bertaubat kepada Allah dan berhenti dari upaya menggembosi al-haq wa talmi'i nafsihi wa ta'zimiha dan mengagung-agungkan dirinya ya selama ini maka atau yang kedua yubayin ahlus sunnah wayartami fi ahdani turasiyin wa ghairib atau dia terang-terangan meninggalkan ahli sunnah dan bergabung di pangkuan turasiyin atau yang lainnya dari hizbi terkait dengan ini saya ingin membacakan salah satu ucapan atau nasihat Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Dr. Syekh Muhammad Ahmad bin Umar Ahmad bin Umar Bazmul. Beliau mengatakan, "Min Minal umuril lati tadurru ad-da'watas salafiyah. Di antara perkara-perkara yang dapat membahayakan dakwah salafiyah, dukhulu ba'di al-mutalawwinin fi saffis salafi fayadribu hadha bihadha wa yush'ilu al-fitan fi suratin nasih. Di antara perkara yang membahayakan dakwah salafi adalah masuknya sebagian orang-orang yang berwarna-warni sikapnya ya, mutalawin di tengah-tengah barisan salafiyin kemudian dia membenturkan ini dengan ini ya. dan menghidupkan api fitnah dalam keadaan dia menggambarkan dirinya sebagai penasehat Ya ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Kita akan mengakhiri majlis ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Tafadhol. Afwan Ustaz bagaimana sikap Ana dengan adik yang adik saya sendiri yang mondok di pondoknya Dul Dulkornen. Nasihati adiknya. Sampaikan fatwa atau kaul akwal ulama dan nasihat para ustadz untuk segera meninggalkan ma'had tersebut dan belajar di ma'had-ma'had asatidah yang bermanhaj baik. Barakallahu fikum. Ustadz tadi disinggung tentang Firanda VS Dulkornain. Mohon dijelaskan tentangnya. Dikhawatirkan jadi syubhat bagi kami. Naam. Tidak kemudian seorang yang membantah ahlul bid'ah secara otomatis menunjukkan dia manhajnya lurus. Enggak. Ya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Semua permasalahan dilihat pada hakikatnya masing-masing. Nah, Abdurrahman Abdul Khalik membantah Sufi, punya kitab Al-Fikr Sufi. Apa kemudian kita katakan dia manhajnya lurus? Nah, Adnan Ar'ur punya bantahan-bantahan bahkan debat-debat dengan Syiah. Akawa kemudian kita katakan Adnan Ar'ur adalah orang yang lurus manhajnya. Nah, jadi bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah barakallahu fikum setiap permasalahan dilihat sesuai dengan hakikatnya dalam tinjauan ilmu. Nah, Allahul musta'an. Ketika daurah Surabaya kemarin yang terbagi dua sesi antara Ustadz Muhammad dan Ustadzul Kornen. Enggak, enggak, enggak terbagi dua sesi. Satu sesi. Nah, Abdul Kornen sendiri, Ustadz Muhammad sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah. Ustadz Muhammad mentazkiyah. Nah, Abdul Kornen dan boleh mengambil ilmu darinya. Nah. Jawabannya barakallahu fikum sebagaimana anak jawab di hadapan para ustadz di Jawa Tengah. Ustadzuna al-ustadz Muhammad As-Sayyid adalah ustadzun fadil. Ustadz ahli sunnah di atas Salman haji salafi. Dan punya ghirah terhadap sunnah dan salafiyah. Nah, ini yang pertama harus diyakini. Beliau juga punya jasa yang cukup besar terhadap dakwah salafiyah di Indonesia. Yang kedua, Al-Ustaz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah sama seperti ustaz-ustaz yang lain, sama layaknya manusia pada umumnya, ya'lam wa yajhal. Bisa tahu dan bisa tidak tahu, namanya manusia. Yang serba tahu itu adalah al-allamu allamul ghuyub alladhi kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Maha tahu. Manusia ya'lam wa yajhal. Bisa tahu, bisa tidak tahu. Bisa punya data, bisa tidak punya data. Yang ketiga, atas dasar itu kaidah yang ditanamkan oleh ulama kita berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah man alima hujja ala man lam ya'lam orang yang berilmu yang punya data yang punya maklumat adalah hujjah atas yang tidak punya ilmu atau tidak punya maklumat tentang permasalahan tersebut nah Ustadzuna Ustadz Muhammad dalam jawabannya kalau antum telaah dengan baik beliau membatasi tidak tazkiyah secara mutlak. Dia bilang ini yang saya tahu. Kalau nanti di kemudian hari ada lainnya, lain lagi. Demikian seorang salafi. Nah, sebatas apa yang diketahuinya. Yang keempat, ustadz-ustadz yang lainnya sebagai kawan-kawan beliau, murid-murid beliau juga mengetahui data-data yang kebetulan beliau belum tahu. Contohnya misalkan dulu tentang Ja'far Soleh. Pada awalnya Ustadz Muhammad masih terbawa dengan permainan mereka. Ini hati-hati. Ustadz Muhammad, Ustadz Dunal Ustadz Askari. Sempat terbawa dalam arus ini tadi. Permainan mereka. Tapi berbeda dua Ustadz ini dengan yang lainnya tadi. Ketika para ustadz sudah memberitahu, ikhwan memberitahu tentang siapa Ja'far Saleh, syubhat-syubhatnya, ya, kebatilan-kebatilannya. Siapa ustadz yang pertama kali berbicara di majelis umum tentang Ja'far Saleh? Ustadz Muhammad. Hanan Bahanan juga demikian. Sempat beliau ke bawah dengan arusnya. Wah, sampai mengadakan daurah rutin di Cirebon. Ya, dikumpulkan, ya, dipuji-puji Ustaz Muhammad oleh mereka Hanan dan yang lainnya, ustadz kita, ustadz yang tertua, yang semua itu adalah murid-muridnya. Ada kepentingan, bukan jujur memuji itu enggak. Ada kepentingan politik. Nah, bahaya ini. Ternyata subhanallah, ketika Ustaz Muhammad sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Asatidah, tidak mempertahankan dirinya enggak, pendapatnya rujuk dan kemudian berbicara tentang Hanan dan beliau orang pertama yang berbicara di majelis umum tentang Hanan Bahana. Sekarang gilirannya tentang Dulkornem. Ketika beberapa hari yang lalu sempat berjumpa Asadida, kumpul Asadida termasuk Dunal Ustaz Muhammad dan Dunal Ustaz Askari. Nah, baru pada saat itu Ustaz Muhammad mengetahui adanya kaul Syekh Rabi. Maka dia oleh beliau dibayar kontan nggak kredit, ya. nggak kredit, kontan di Purwokerto bisa untuk mendapatkan nanti ya eh, suara beliau, ya. tahdir beliau terhadap Dul Kornain. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga Ustadzuna Ustadz Askari nggak suka kredit kontan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sikap asatidah satu dalam hal ini. Sehingga Ustaz Muhammad ma'dzur. Nah, ma'dzur barakallahu fikum. Tertolerir dalam hal ini karena ketidaktahuannya. Yang terpenting seorang ya ikhwan, ketika dia tidak tahu dan diberitahu, terima. Itu kehormatan. Di samping tentunya itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu atau gengsi menerima masukan dari teman, dari saudara, dari murid. Jangan, terima ya. Selama itu benar, didukung oleh dalil, didukung oleh bukti, terima. Semoga Allah membantu saya dan antum untuk bisa demikian. Ketika Ustadz Firanda bukan Ustadz Syekh, ketika Syekh Firanda doktor begitu. Tidak tahu sudah selesai doktornya atau masih mengadu kepada Syekh Shalal Fauzan tentang Ustadz Kornain jawaban Syekh justru mentazkiyah dan menyarankan penanya untuk bekerja sama dengan Ustadz Kornain karena beliau adalah orang yang baik. Nah, Syekh Shalal Fauzan manusia, ya kan? Kita tidak dididik oleh ulama seperti kaum sufi mengkultuskan seseorang apa saja yang datang dari lisannya langsung diterima lah dididik oleh ulama dan asatidah untuk bersikap ilmiah. Syekh Fauzan manusia sebatas apa yang diketahuinya. Iya kan? Nah, tahu Kornen dulu sholat di masjidnya, kemudian hadir di beberapa majelisnya, kadang-kadang nyupiri. Nah, kelihatan baik. Ya rojul taib Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, tapi Syekh Rabi mengetahui apa-apa tentang Dzulkarnain yang belum diketahui oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Nah, barakallahu fikum. Demikian ulama. Nah, maka ahli sunnah berjalan di atas dalil dan hujah. Tidak demikian. Nah, Ustaz tolong pertanyaan yang tajam-tajam dijawab dong Masih kurang tajam Ini daurah jarah wa ta'dil ini sekarang nah. Ustaz bagaimana manhaj Ustaz Asasuddin Hizbiyun Makir Nah, seorang hizbi yang suka memberi makar. Allah musta'an. Nah. Allah musta'an. Apa boleh mengambil ilmu dari yang masih bersama dengan Dul Dzulqarnain. Setelah adanya penjelasan asatida dan kaul beberapa ulama ini tentang Kornein, ya. Barakallahu fikum dan masih tetap membelanya, mencari-cari subhat untuk mempertahankannya. Nah, maka tidak boleh dihadiri majlis-majlisnya. Nah, Abbas, tajam-tajam nggak apa-apa, tapi kalau membunuh lalat pakai pedang sayangan. Diselentik aja gini. Tahu diselentik? Apa bahasanya gini? Selentik iya nah. Selentik gitu. Apakah Ustadzul Akmal El Sirio masih bersama antum? Nah, enggak, enggak bersama anak. nah enggak bersama ustadz-ustadz. Nah, dalam sikap-sikapnya mutasyadid, ekstrim, ngawur ya, membikin keresahan, perpecahan di kalangan salafiyin. lawannya yang pertama itu. Kalau yang pertama tadi malas mengatakan jarah wa ta'dil ya. Tahdir-tahdiran itu malas ya. Macam-macam ke pahlawan kesiangan, salafi goncang ya dan dan yang lainnya. Kalau ini 180 derajat. Ah, sebentar-bentar hizbi, hizbi, hizbi. Nah, ini bukan cara ahli sunnah yang seperti ini. Sekali lagi, ya, bukan cara ahli sunnah. Nah. Nanti ada waktunya tersendiri insya insyaallah. Mustahil. Ada yang bertanya tentang fikih. Maaf, ini muhadharah jarawat ta'dil. Bukan muhadharah fikih. Ya. Tolong Ustaz jelaskan definisi makhluk. Ini bukan pelajaran bahasa Arab. Nah. Bagaimana dengan perkataan seorang yang ketika sampai fatwa tahdiran untuk Dulkornen dia malah mengatakan jangan sibukkan diri dengan fitnah, belajar saja. Betul. Jangan sibukkan diri dengan fitnah. Tapi karena ini bukan fitnah. Karena ini ilmu. Karena ini ada keterangan dari ulama, keterangan dari asatidah setelah melalui sekian waktu lamanya maka jalani. Justru yang akan menimbulkan fitnah ketika seorang tetap mempertahankan dirinya di atas hawa nafsu itu fitnah. Nah, tidak mau mengikuti nasihat ulama itu fitnah. Jangan sibukkan dengan fitnah. Sudah mendengar ini pernyataan ulama, sudah selesai kan? Selesai dari fitnah, belajar lagi. Gimana anu e, belajar Dzulkarnain? Sudah nggak boleh la'ab mutalawin. Selesai kan? Sibuk lagi belajar Qala limamul Bukhari rahimahullah. Belajar, sibukkan. Ya. Berarti tidak sibuk dengan fitnah. ada pertanyaan, mungkin ini ditulisnya waktu awal dari ummahat lagi. Apa? Di awal tali mungkin. Ummahat juga sibuk sama jarah wa ta'dil ini. Subhanallah. Sibuk sama tahdir-tahdiran. Ikhwani fid din, barakallahu li walakum. Ini memohon saya tolong jelaskan secara detail penyimpangan Dzulqarnain. Dia mulai tadi muhadharah tentang ini. apakah diperbolehkan bagi salafin untuk mengambil ilmu dari Ja'far Umar Talib? Allahu Akbar. Orang nggak punya ilmu kamu diambil ilmunya. Yang ada bid'ah pada dia. Nah, Ja'far Umar Talib berpaham khawarij. Nah, barakallahu fiikum. Ini pertama. Khawarij di satu sisi, di sisi lain siap duduk bertertawa ria dengan orang-orang liberal. Kalau khawarij yang asli, ya, yang 24 karat nggak mau. Nah, ya. kalau yang 12 karat ini, nah masih kesana kemari. Bahkan siap duduk tertawa ria berfoto bersanding bersama Nasoro. Ya. Barakallahu fikum. Ini Ja'far. Jadi dia itu orang yang punya imamah ya, banyak imamahnya. Ada imamah sufi. Kalau lagi mau kumpul dengan orang sufi, imamahnya imamah sufi. Imamah itu juga ada yang untuk duduk dengan para politikus. Pakai imamah juga. Yang berikutnya ada imamah kalau duduk dengan politikus Kristen. Ada juga imamah untuk duduk dengan preman. Saatnya tampil sebagai preman. Preman saat tampilnya bicara hikmah kita ini jangan terlalu keras. Nah, di saat seperti itu bisa. Ini orang ya. Barakallahu fikum bermanhaj khawarij di satu sisi, di satu sisi siap berkawan dengan siapa saja. Kebiasaan melakukan tindak kekerasan dan anarkis sampai sekarang ini. Kebiasaannya itu. Ya. Tidak segan-segan untuk melakukan tindakan anarkis walaupun sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, Barakallahu fikum. Duduk ya, menghadiri acara penganugerahan gelar doktor honoris causa untuk seorang gubernur Kristen ya. Sinyo Sarung Dayang itu Menadu di IAIN Malang atau UIN Malang bisa sana ada dokter oh, eh, apa eh, pendeta eh, Franz siapa gitu ya. duduk dengan orang-orang liberal ya orang-orang liberal dan dengan orang-orang Kristen. Bahkan ditegaskan oleh Rektor Yuin bahwa penganugerahan gelar kehormatan untuk gubernur Kristen itu tadi adalah berkat rekomendasi dua tokoh muslim. Yang pertama adalah Ja'far Umar Talib, mantan Panglima Laskar Jihad, dan Muhammad At-Tamimi, ya, Ambon yang Syiah itu. Nah, subhanallah, ya subhanallah. Dan sampai berita kepada saya, Ja'far Umar Talib juga merekomendasi ya, untuk bangsa Indonesia untuk segera untuk bisa memberi kesempatan kepada Sinyuhari Sarung Dayang yang Kristen sebagai pemimpin negara ini. Ini orang gitu. Saat harus mencerca pemerintah bermanhaj khawarij. Ya, dalam sebuah acara halal bihalal yang diadakan oleh pemuda Islam bersatu di kota Malang, ya, dia bicara tentang waliul amr. Apa ini? Ya, sidang isbat-isbatan. Ya, sidang isbat mau masuk Ramadan atau keluar Ramadan itu. Ya. Taat waliul amr, taat waliul amr, waliul amr yang mana? Waliul amr cap Garuda ini. Ini bahasanya provokatif sekali. Khawarij teman, Ini arah. Akhlaknya pun luar biasa. Maka tidak boleh menghadiri majlis-majlisnya atau mengumumkan acara-acara dia. Ya, barakallahu fikum. Masih ingat peristiwa Bekasi? Sebuah masjid di Bekasi itu katanya melawan orang Syiah dan dengan tegas dia dengan rekaman video bahwa siap bersimbah darah dibunuh atau membunuh. Ya subhanallah. Mana itu manhaj ahli sunnah bahwa permasalahan seperti itu adalah haknya waliul amr. Ya. Hati-hati. Ya. Kalau di sini ada orang-orang yang mempromosikan Ja'far Umar Talib atau majalahnya atau kasetnya atau kajian-kajiannya, ya, dalam keadaan sudah tahu kondisinya seperti itu, maka waspadai orang itu. Ya, saya mendengar di Jakarta ini ada beberapa orang ya, yang membagikan atau ikut menjual majalah Ja'far Umar Talib. Nah, hati-hati. Ada orang-orang seperti ini. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang sengaja mengundang Ja'far Umar Talib mengisi kajian? Tahdir dia. Karena bid'ah Ja'far Umar Talib wadih, sangat jelas. Barakallahu fikum. Yani Anda siap menghadiri kajian seorang yang bisa duduk bertawaria dengan pendeta. Anda siap menghadiri kajian orang mengatakan qala Allah qala Rasulullah dari orang yang siap duduk tertawa manis dengan orang-orang liberal. Nah, barakallahu fikum. Kalau masih ada setelah ini, maka umumkan tahdir kepada ikhwan tentang orang tadi. Demi menjaga dakwah salafiyah. Demikian salaf kita mengajarkan kepada kita. Allahul musta'an. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di surat lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Apa artinya ayat yang pertama? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang, nah, melainkan sesuai dengan kemampuan dia, gitu ya. Maka inilah batas kemampuan saya yang terakhir di siang hari ini beramal dengan ayat tadi maka kita akhiri majlis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji dan Allah melindungi salafiyin, para ustadz dan yang lainnya serta para masyayikh dari makar-makar kedustaan orang-orang pembuat makar. Amin Allahumma amin wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian telah kita sama-sama simak kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Abdu Hafizahumullah. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan faidahnya pada hari ini. Selanjutnya insyaallah taala kita akan informasikan bahwa insyaallah taala akan ada kajian pada pekan depan yaitu Ahad tanggal 22 Desember. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salahuddin dari Karawang. Dengan materi kitab yang akan disampaikan adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kajian ini adalah kajian rutin yang insya Allah dimulai setiap ahad jam 9 pagi. Khusus, ya ini khusus untuk ikhwan dan akhwat dan kajian ini juga akan disiarkan secara langsung melalui streaming di Radio Kobail atau melalui www.ahlusunnahslipi.com. Bagi ikhwan yang ingin membawa mahramnya dapat menghubungi nomor telepon di 0813 17